Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum mengenai pembahasan masalah apa kemarin? Masalah muttasil. Nah, masalah muttasil. Untuk masalah matanya antum murajaah sendiri ya, di waktu-waktu yang luang di murajaah terus biar mungkin hafalan tersebut. Nah, Kama qila atau sebelumnya wal yushtaratu fit setelah beliau menyebutkan, nah ulang sedikit. Waqad sabaqa lana khilaful muhaddisin haula al-mas'alah hal tushtaratul mulaqatu aw taktafil mu'asarah wa taqaddama al-jawabu alaih. Perhatikan baik-baik. Dan sungguh telah lewat pembahasannya mengenai perselisihan ahli hadis seputar apa? Seputar masalah apakah disyaratkan masing-masing perawi itu bertemu atau cukup sezaman saja walaupun enggak bertemu dan sungguh telah lewat jawabannya. Paham? Jawabannya sudah sudah kita lewati. Nah, Wala yustaratu fi ittisali an yathbuta as-sama' hadzal hadits bi 'ainihi minhu. Ini. Tidak disyaratkan suatu sanad itu dikatakan bersambung harus apa? Harus mendengar hadis ini secara zatnya dari perawi. Paham maksudnya? Maksudnya enggak disyaratkan an sebutas as-sama' hadzal hadits tidak disyaratkan harus apa? Harus adanya ketetapan mendengarnya hadis ini secara tertentu dari seorang perawi. Bal idza sabata sama'uhu bahkan kalau sudah ditetapkan dia mendengar minhu dari perawi tersebut, fayak dzalik cukup. Paham ya? Cukup. Nam illa idza qil Paham belum maksudnya ini? Maksudnya ini enggak disyaratkan suatu sanad dikatakan bersambung itu harus dia mendengar nah barakallahu fi sanadzat atau secara nah tertentu mendengar dari perawinya, dari perawi yang setelahnya. Bahkan kalau sudah ditetapkan bahwasanya si fulan ini mendengar, itu cukup, itu loh. Nah, illa kecuali apabila dikatakan innahu lam yasma' minhu illa hadisan wahida. Kecuali kalau dikatakan dia perawi ini enggak mendengar eh, dari perawi yang berikutnya kecuali satu hadis saja. Berarti otomatis apa? Hadis-hadis yang lain. Nah, kalau dia nggak mendengarnya, berarti otomatis tidak mutasil mengkotek. Kamu belum ini? Nah, jadi berarti ada ikatannya gitu loh. Misalkan si fulan tidak mendengar hadis dari si fulan kecuali satu hadis. Nah, yang diingat-ingat satu hadis itu. Hadis yang lainnya dianggap dia nggak mendengar gitu loh. Nah, kita lihat nanti contohnya. Wa hadis kata kata. Maksud hadis yang dia dengar hanya satu itu adalah hadis seperti ini dan seperti ini. Masalah sebagai contoh ini ya. Fa inna ma siwa hadzal hadits la yu'addu muttasilan. Berarti sesungguhnya yang selain hadis ini enggak dikatakan, enggak dihitung bersambung. Karena dia cuma dinaskan hanya mendengar dari imam, hanya mendengar dari perawi tersebut satu hadis saja. Berarti otomatis hadis yang lain kalau dia dinisbahkan kepada perawi tersebut, dia dianggap tidak mendengar. Paham belum? Nah, contohnya Kama qila sebagaimana ucapkan Innal Hasan Al-Basri lam yasma' min Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu illa haditsan wahidan wa huwa haditsul aqiqah. Perhatikan ini, sesungguhnya Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis saja. Perhatikan, kecuali berapa? Satu hadis saja, yaitu hadis mengenai aqiqah. Berarti kalau dinukilkan kok Hasan al-Basri mendengar dari Samurah bin Jundub selain hadis Aqiqah, berarti enggak bersambung. Karena dia hanya satu saja ya, hanya satu saja. Mahum maksudnya? Ya, na'am. Wa bina'na la hadzal qaul, maka dibangun di atas ucapan ini idza rawal Hasan al-Basri an Samurah bin Jundub hadisan. Apabila Hasan al-Basri meriwayatkan dari Samurah bin Jundub suatu hadis, siwa hadisil aqiqah, selain hadis aqiqah, fahuwa ghair muttasil. Maka dikatakan tidak bersambung. Mahum? Eh, paham? Jadi dia sanatnya dikatakan bersambung manakala Hasan al-Basri meriwayatkan dari Samurah bin Jundub mengenai hadis akikah saja. Paham ya? Nah, seperti itu. Wal mas'alah fiha khilafun bainal ulama. Sedangkan permasalahan ini sebenarnya ada permas ada perselisihan di antara para ulama. Walakin naqul akan tapi kita katakan innal hasra sa'bun. Sesungguhnya membatasi itu berat, susah membatasi itu. Fa qauluna naqul innal hasan lam yasma' min samurah ila hadis al-aqiqah. Seperti keadaan kita mengatakan Hasan itu nggak mendengar dari Samura kecuali hadis akikah saja. Itu kan berat nggak kita ngucapkan seperti itu? Lah tahu dari mana? Mungkin dia nggak mendengarnya itu ketika Samura apa? masih hidup. Ya? atau ketika diucap mengucapkannya itu ketika Samura masih hidup. Paham ya? Nah, nah, atau ketika Samura mas, sudah meninggal. Karena nggak mungkin setelah Samura meninggal dia mengambil hadis lagi. Tapi kalau Samurah bin Jundub masih hidup kemudian kita mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu, itu termasuk perkara yang berat karena bisa jadi dia mendengar yang lain gitu loh. Mendengar apa? Hadis yang lain dari samurah selain hadis akikah. Kita lihat fihi naw'un fihi su'ubatan jiddan. Ini ada jenis sulit sekali kata beliau. Hatta law furidot hatta bahkan kalau seani taruhlah ditakdirkan annal hasan bahwasanya hasan qala hasan mengatakan lam asma' siwa hadal hadis. Hasan Al-Basri mengatakan aku tidak mendengar kecuali hadis ini hadis akikah. Fa inna naqul maka sesungguhnya kita katakan in kana qad qala hadhil kalimah ba'da mauti samurah kalau seandainya Hasan itu mengucapkan kalimat ini setelah meninggalnya Samurah hakam Nabi annahu lam yasma' min Samurah siwa kita baru bisa menghukumi ya enggak baru kita bisa menghukumi bahwasanya Hasan al-Basri tidak mendengar hadis tersebut dari Samurah kecuali satu hadis tak masalah akikoh. paham maksudnya ini kalau mengucapkannya apa setelah meninggalnya Samurah paham ya Pak Li'annahu la yumkin an yasma' min Samurah ba'da mautih. Karena enggak mungkin Hasan itu mendengar dari Samurah setelah meninggalnya. Wa amma idza kana qad qalahu fi hali hayati Samurah dan adapun kalau seandainya Hasan itu mengucapkannya itu ketika dalam keadaan Samurah masih hidup, fayuhtamal anhu qala bisa jadi apa? Dikemungkinkan bahwasanya dia mengucapkannya lam asma' min Samurah siwa hadal hadis Nah, bisa jadi dia mengucapkan aku tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis ini, semuanya kunu qad sami'a ba'da dzalik hadis akhar. Paham ya? Ketika mengucapkan itu mungkin aja dia ngomong, aku enggak mendengar dari Samurah kecuali hadis ini. Tapi posisi Samurah masih hidup. Bisa jadi nanti dia ternyata apa? mendengar hadis yang lain setelahnya gitu loh. Setelah dia mengucapkan tersebut. Ya enggak? Nah, jadi ihtimalnya bagaimana ihtimalnya? Ihtimalnya tadi barakallahu fikum kesimpulannya Nah, tidak disyaratkan harus berjumpa atau bertemu satu persatu. Intinya memungkinkan untuk dia berjumpa atau bertemu. Nah, barakallahu fikum dan intinya dia telah ditetapkan mendengar gitu aja. Untuk berjumpa, bertemu itu bukan syarat walaupun bagus karena kuat sekali berjumpa, bertemu kuat sekali. Tapi kalau dia mendengar sezaman, nah barakallahu fikum mendengar sezaman itu masih mending. Paham ya? Tapi kalau sudah tidak sezaman kok dia mengaku mendengar itu kan lain lagi. Paham ya? Apalagi dia mengaku bertemu padahal tidak sezaman. Terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya barakallahu fikum syaratnya kembali kepada yang sudah kita lewati dulu. Imam Bukhari mengketat sekali syaratnya. Imam Bukhari mengatakan harus bertemu eh, dan harus muasarah, ya enggak? Sezaman bertemu. Imam Muslim hanya mengatakan intinya apa? Intinya sezaman walaupun eh, tidak bertemu dan memungkinkan untuk ber bertemu. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.